Afan Ustaz bagaimana hukumnya menjalankan usaha dengan menggunakan jasa GoFood dan GoPay? Mohon penjelasannya. Jawabannya saya tidak tahu. Ya. Karena saya tidak tahu rinciannya. GoFood seperti apa, GoPay seperti apa. Adapun yang pernah disampaikan kepada saya tentang menyimpan uang di mereka ini di GoFood apa GoPay, nggak tahu saya lupa. Kemudian kalau menyimpan di sana akan ada kortingan, maka itu riba. Ya, itu riba para fikum. Kalau memang seperti itu. Orang nyimpan uang kemudian dapat untung, apa hukumnya? Riba. Karena riba itu disebutkan dalam hadis yang sahih, bahkan disebutkan secara ijma para ulama, kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Semua pinjaman yang menguntungkan maka itu riba. Untungnya apa saja? Ya. Mau nasihatnya bagi syabab yang pengen menikah tapi dia masih belum bekerja alias pengangguran, sudah berusaha cari pekerjaan tapi masih belum mendapatkan. Terus anak orang mau dikasih makan apa? Makan batu, batu berdua. Ya. Itu dongeng. Ya. Itu khayalan mereka. Ya. Hendaklah para pemuda belajar. Belajar agama, belajar ilmu, belajar Quran dan Sunnah, niscaya Allah akan cukupi dunianya. Masa nggak percaya dengan ucapan-ucapan dalam hadis dan dalam ucapan para ulama tadi? Kamu cari akhirat, dunianya Allah kasih. Jangan khawatir. Bagaimana sikap yang benar ketika kita khotib sedang berkhutbah ketika sedang berdoa, apakah kita mengaminkan seperti kebanyakan kaum muslimin? Iya, mengaminkan. Silahkan mengaminkannya di akhir, setelah selesai doa, amin. Atau mengaminkan pada setiap makta' Makta itu setiap doa kalimatnya selesai. Rabbana atina fidunya hasanah. Amin. Bila ya, akhirati hasanah. Amin. Ya apa ya. Allahu taala alam. Itu yang saya tahu uhibbuka fillah Allah alladhi ahbabtani fihi apa saja tanda orang yang fasik orang yang fasik itu orang yang pendosa barakallahu fikum enam Apakah semua was-was berasal dari syaitan? Naam. Was-was bahasa Indonesia ya. Sebab was-was bahasa Arab lain lagi. was waswisu itu artinya membisikkan, bisikan-bisikan dalam hati itu memang syaitan dari kalangan jin. Tetapi kalau was-was dalam artian selalu punya keraguan ini ragu, itu ragu dan sebagainya, memang seringkali dari syaitan. Atau dari penyakit yang ada pada dirinya. Bagaimana menghilangkannya? Menghilangkan was-was adalah dengan kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan tidak bisa kalah dengan sesuatu yang meragukan. Maka semua yang meragukan, kamu buang pegang yang yakin. Uduknya yakin, batalnya ragu, buang yang ragu-ragu tadi. Tetap. Yang kedua, dari kuncinya adalah yakin bahwa Allah arhamur rahimin. Kayaknya, tapi jangan-jangan kalau ternyata benar-benar keluar gimana Ustaz? Allah arhamur rahimin. Kalau nggak sengaja dimaafkan oleh Allah. Kalau tidak tahu, dimaafkan oleh Allah. Kalau dikira begini ternyata begitu, dimaafkan oleh Allah. Kenapa jadi ragu-ragu. Allah arhamur rahimin, kamu sudah berusaha untuk bersih. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menjauhi seseorang yang memiliki akhlak yang jelek dan buruk dan bagaimana cara mendekati orang-orang yang mulia? Kalau akhlak yang buruk dan jelek kamu jauhi bisa dengan sikapmu menjauhinya sebagaimana yang kamu pahami secara zahir bisa pula kamu menasehatinya selalu sampai dia nggak suka sama kamu iya saya dekat udah tobat belum ah udah berhenti belum berhenti dulu lo di sini enggak enggak enggak, enggak. kalau engkau belum berhenti jangan ke sini Oke, setiap datang kamu nasihati, nasihati. Biasanya imma jadi baik, wa imma jadi jauh dan kamu selamat. <laughs> Otomatis siapa yang menegakkan kebenaran dan mengingkari kemunkaran yang mendekat orang-orang baik dan orang-orang yang jelek akan menjauh. Itu otomatis. Sekian banyak orang mengalaminya. Dulu saya punya teman sekian. Banyaknya. Begitu sudah mulai ngaji, sudah mulai bicara, separuh lebih dari mereka memperolok-olok Wah, sudah ustadz ya sekarang. Padahal belum. Masih sangat anak-anak sekali. Masih sekolah, masih bersama mereka. Tapi karena sering bicara agama, wah itu lain. Ada yang bicara orang suci segala macam lah pokoknya. Itu mereka semakin renggang hubungannya. Sampai pada akhirnya, Alhamdulillah, orang-orang yang baik mendekat. Ganti. Betul-betul ganti. Siapa yang sudah hijrah, dari masa-masa keawamannya, masa jahiliyahnya kepada masa-masa Islamnya atau masa-masa sunnahnya, biasanya temannya berubah, berganti. Itu otomatis. Barakallahu fikum. Limada? Li'annal mar' ala dini khalili. Bagaimana menghadapi atau menasehati seorang yang suka memboikot, mendiamkan temannya lebih dari tiga hari. Kalau mendiamkannya lebih dari tiga hari karena masalah dunia, maka ini melanggar sunnah. Harus dinasehati. Wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, kata Nabi. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Khairuhuma man yabda'u bis salam. Yang lebih baik dari keduanya adalah yang memulai salam. Maka mulailah untuk salam. Assalamualaikum. Kaif hal? Bekhair. Cemberut Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Lama-lama luluh juga. Insya Allah. Apakah boleh berkasmaran di dalam Islam? Apa kasmaran itu? Pacaran? Kalau pacaran haram barakallahu fikum. Nggak ada pacaran dalam Islam dan nggak ada pacaran Islami, nggak ada. Ya. Pacaran Islami itu kata mereka uh, yang laki-lakinya pakai jubah di atas mata kaki, berjenggot, berpeci. Perempuannya juga berhijab, bercadar. Ketemunya juga di masjid. Ya ngobrol di teras masjid sehingga nggak akan berbuat maksiat apa-apa sekedar ta'aruf <laughs> nggak boleh nggak boleh Bukan begitu caranya ta'aruf. Kamu utus keluargamu yang perempuan, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, ibumu dan sebagainya untuk menyelidiki dia. Setelah kamu lihat berita-beritanya bagus, kamu datangi orang tuanya, "Pak, saya mau nazar anak Bapak. Saya punya rencana begini begini begini." "Oh ya, silakan, silakan." Silakan saat itu kamu ngobrol. Ya. Enam nggak ada pacaran islami. Ya. Kalau ada pacaran islami berarti ada khomer islami nanti. Ya. Allah taala alam bissawab Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa tasliman katsira subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh